Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung sebagaimana yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu mungkin bisa menghitungnya dan yang berada di saf pertama dari nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat imam nikmat iman dan nikmat Islam nikmat yang dengannya kita mencapai kebahagiaan kita di dunia dan kedua nikmat inilah yang merupakan kunci surga kita di akhirat kelak insyaallah taala dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita masih mampu bertatap muka kembali kita masih mampu duduk bersama-sama bersimpu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sebuah ibadah yang mengandung keutamaan yang sangat-sangat banyak. Di antaranya adalah sebuah ibadah yang merupakan jalan pintas kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh nabinya, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Abu Daud dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim untuk mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah akan mudahkan dengan perjalanannya tersebut jalannya menuju surga oleh karena itu apabila kita mengaku sebagai pencari surga kita mengaku mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala maka jangan lewatkan kesempatan emas yang satu ini kita harus menyisihkan waktu luang kita untuk sama-sama mempelajari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, menurut pemahaman yang benar, pemahaman yang dipahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena ini adalah salah satu cara pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum saya tidak bosan-bosannya menasehati diri saya pribadi dan antum semua untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya mari kita hanturkan salawat dan salam kepada manusia yang paling kita cintai di muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan meniti jalan beliau dan para sahabat beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Kita kembali akan membahas pengajian rutin kita pada kesempatan kali ini. Dan kita masih berada di ayat ke 20 20 berapa? 23 yaitu firman Allah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin apabila kalian meragukan apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami maka tolong hadirkan tolong buat satu surat saja yang serupa dengan satu surat yang ada di dalam Al-Qur'an dan undang seluruh penolong-penolong kalian mintalah tolong kepada sekutu-sekutu kalian selain Allah Subhanahu wa taala jika kalian memang orang-orang yang benar seperti biasa jamaah sekalian rahimanillah wa iyakum, sebelum kita melanjutkan eh, pengkajian kita kita akan melakukan murojaah kita akan menyebutkan eh, poin-poin uh, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu pada pertemuan telah lalu kita sudah menjelaskan makna syuhada aku. Dan kita katakan bahwa Abdullah bin Abbas mentafsirkan syuhada akum dengan perkataan beliau a'wanakum yaitu penolong-penolong kalian. Abu Malik mengatakan makna syuhada akum adalah syuraka akum, sekutu-sekutu kalian. Qauman akharina yusaidunakum ala dzalik yaitu orang yang bukan dari e, kelompok kalian atau kaum kalian dan menolong kalian untuk membuat hal tersebut. Ini adalah uh, makna dari syuhada aku. Selanjutnya, kita mengatakan pada pertemuan yang telah lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala menantang seluruh makhluknya baik dari kalangan jin dan manusia untuk membuat satu surat yang serupa dengan Al-Qur'anul Karim. Bagi orang-orang yang masih meragukan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah. Al-Qur'anul Karim adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW Dan kita jelaskan bahwa ayat ini bukanlah ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi SAW untuk menantang orang-orang yang meragukan Al-Quranul Karim bahkan sebaliknya bisa dikatakan atau banyak ahlu tafsir mengatakan ini adalah ayat terakhir sebelum Allah menurunkan ayat ini Allah pernah atau beberapa kali menantang mereka untuk menghadirkan sebuah kitab atau 10 ayat atau satu eh, 10 surat atau satu surat yang seperti Al-Qur'an. Dan ayat yang turun sebelum surat Al-Baqarah ini adalah ayat-ayat Makkiyah. Yaitu ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Yang pertama adalah surat Al-Qasas ayat 49 Allah berfirman, "Qul 'Faktu bikitabin min indillah wa ahda huma attabi'hu in kuntum sadiqin Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, <coughs> hadirkan atau datangkan sebuah kitab dari sisi Allah menurut prasangka mereka, menurut pengakuan mereka yang lebih baik dari Al-Qur'an dan Taurat dalam memberikan hidayah kepada manusia jika benar mereka orang-orang yang jujur atau jika mereka orang-orang yang benar. Dalam ayat ini Allah menantang mereka untuk membuat satu kitab yang mereka klaim, yang mereka katakan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dari Al-Quranul Karim dan mereka tidak bisa membuat kitab seperti itu mereka semua bungkam dengan ayat ini lalu Allah turunkan kembali ayat berikutnya dalam surat Al-Isra ayat 88 Allah berfirman Qul la inijtama'atil insu wal jin ala an yu'tu bimithli hadzal qur'an la yu'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah Muhammad kepada mereka, jika seluruh manusia dan jin bersatu bersepakat, berkumpul, bekerja sama untuk mendatangkan kitab yang seperti Al-Qur'anul Karim maka mereka sekali lagi tidak akan bisa mendatangkan kitab yang seperti Al-Quranul Karim walaupun mereka saling tolong menolong atau saling bahu-membahu kembali mereka bungkam dan tidak bisa menjawab tantangan Allah ini dan sekali lagi yang menariknya jemaah sekalian dalam ayat ini tingkat kesulitannya Allah turunkan apabila dalam surat Al-Qasas ayat 49 Allah minta mereka menghadirkan kitab yang lebih baik dari Al-Quran dalam ayat ini Allah hanya minta satu kitab yang seperti Al-Quran dan sekali lagi mereka tidak bisa memberikan kitab tersebut ketika mereka tidak bisa Allah tantang kembali mereka dalam surat Hud ayat 13 Allah mengatakan am yaqulu naftara qul fa'tu bi asri bi asri suwarin mithlihi muftarayat wada'u man min dunillahi in kuntum sadiqin Apakah mereka katakan bahwa Al-Quranul Karim adalah buatan Muhammad Hasil kedustaan Muhammad Kalau memang itu yang mereka katakan Faktu Bi ashri suarin mitlihi muftarayat Tolong hadirkan, tolong datangkan Sepuluh surat Seperti Al-Quranul Karim Yang bersumber dari kedustaan mereka Dan mintalah tolong kepada siapapun yang mereka bisa selain Allah Subhanahu wa taala jika memang mereka orang-orang yang benar. Subhanallah, tingkat kesulitannya diturunkan kembali. Yang awalnya satu kitab seperti Al-Qur'an pada pada ayat ini Allah hanya minta berapa? 10 surat saja. 10 surat. Dan sekali lagi mereka tidak bisa menjawab tantangan tersebut. Mereka tidak bisa membuat 10 surat yang seperti Al-Qur'anul Karim. Lalu Allah tantang kembali mereka. Dalam surat Yunus ayat 38 Allah berfirman am Apakah mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah buatan si Muhammad? Hasil kedustaan Muhammad bin Abdullah. Qul fa'tu bi suratin Wada'u wad'u min dunillahi in kuntum sadiqin Kalau demikian perkataan mereka tolong datangkan berapa surat? Satu surat saja. Pilih surat yang seperti apa yang ada Nggak Gak usah pilih yang serem-serem seperti surat Al-Baqarah yang panjang-panjang, surat Ali Imran. Cari surat-surat yang paling pendek misalnya Inna Nakal Kautar, Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Satu surat saja yang seperti Al-Qur'an dan mintalah tolong undang semua orang yang kamu bisa undang dan minta bisa minta pertolongan kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala jika benar mereka orang-orang yang benar dan jujur dalam uh, perkataan mereka tersebut dan sekali lagi mereka bungkam dan tidak bisa menjawab tantangan ini dan akhirnya Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 23 Allah katakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu Dan kalau apabila kalian meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami tolong hadirkan, tolong datangkan satu surat saja yang seperti surat yang ada di dalam Al-Qur'an dan mintalah pertolongan kepada siapapun yang kalian bisa jika kalian memang orang-orang yang selain Allah Subhanahu wa taala jika memang kalian orang-orang yang yang benar. Sekali lagi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Allah menantang mereka dengan menghadirkan satu surat yang seperti Al-Qur'an. Dan sebagian ulama tafsir menjelaskan ada perbedaan antara surat Al-Baqarah ayat 23 ini dengan surat sebelumnya, surat Yunus ayat 38. Kalau antum ada mushaf, coba antum perhatikan. Dalam surat Yunus ayat 38, Allah mengatakan fa'tu bisuratin mithlih. Bisuratin mithlih. Tolong hadirkan, tolong datangkan satu surat yang sama dengan Al-Qur'anul Karim. Namun dalam surat Al-Baqarah ayat 23, Allah mengatakan bisuratin min mithlihi. Ulama menjelaskan tantangan yang terakhir ini tidak sesulit tantangan yang sebelumnya karena ada kata-kata min bedanya apa kalau ayat yang terakhir Allah menantang mereka untuk membuat satu surat yang serupa dengan Al-Quran walaupun tidak sama persis 100% dari semua sisinya hadirkan satu surat yang serupa dengan Al-Quran walaupun hanya dalam beberapa bagian saja walaupun hanya dalam beberapa sisi saja tidak harus sama dalam semua sisi seperti yang dijelaskan oleh Abu Hayyan dalam kitab tafsirnya Al-Bahrul al muhid dan sekali lagi mereka tidak bisa menjawab tantangan tersebut dan surat Al-Baqarah ini adalah surat atau ayat Al-Madaniyah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dan sekali lagi mereka tidak mampu menjawab tantangan tersebut. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Padahal seperti yang kita sempat bahas pada pertemuan yang telah lalu, mereka memiliki faktor penunjang untuk menjawab tantangan tersebut. Di antaranya adalah yang pertama Al-Qur'anul Karim diturunkan dengan bahasa mereka, bahasa Arab. Allah berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun." Dalam surat Yusuf ayat 2, Allah berfirman sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian berpikir, agar kalian berakal. Yang kedua adalah faktor yang kedua mereka adalah para pakar bahasa. Pakar bahasa Arab. Mereka adalah penyair-penyair handal. Bahkan seperti yang saya katakan, kalau kita membahas sastra Arab, bahasa yang mereka gunakan, yang mereka jadikan alat komunikasi pada saat itu adalah hujah dalam bahasa Arab. Artinya yang mereka gunakan adalah bahasa baku. Apabila kita menemukan satu kata dalam bahasa Arab dan kita ingin cek apakah bahasa itu baku atau tidak, kita ingin cek nih, misalnya kata itu baku atau rancu. Misalnya kita dapat uh, <clears throat> kita dapat kata uh, misalnya katanya jalasa. Kita ingin cek apakah jalasa ini baku atau di, tidak. Jalasa ini artinya duduk. Salah satu cara yang bisa kita tempuh adalah kita cek dan melihat syair-syair orang-orang Arab pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada maka itu adalah bahasa baku. Itu salah satu maksudnya. Contohnya misalnya kita dapat kata bahasa Arab yang lain. Misalnya bahasa aneh, aneh gitu. Aneh dicek saja Aneh itu ada nggak dalam bahasa Arab? Ternyata tidak ada. Tidak ada satupun orang Arab yang bilangnya aneh, adanya ana. Misalnya demikian gitu ya. Atau aneh ente kan begitu. Nah, aneh ente itu dicek saja dalam eh, syair-syair uh, mereka. Kalau tidak ada dan memang tidak ada gitu ya. Karena itu adalah bahasa yang sudah dipermak eh, dengan dicampur dengan bahasa Betawi sehingga jadinya aneh ente. Intinya bahwa bahasa pada saat itu hujah dalam dalam berbahasa. Maka sekali lagi saya ingatkan apa yang dikatakan oleh imamnya mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau pernah mengatakan apabila orang-orang kafir bangsa Arab yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menjawab tantangan ini, maka orang yang lahir dan hidup setelah mereka pasti lebih tidak mampu lagi. Mustahil. Dan orang-orang yang mengerti bahasa Arab, yang menguasai bahasa Arab akan paham Mungkin ada yang mengatakan tapi sudah ada yang mengklaim hal tersebut, sudah ada yang mengaku hal tersebut. Kita katakan yang termakan pengakuannya adalah orang-orang yang tidak paham bahasa bahasa Arab. Sedangkan orang yang memahami bahasa Arab itu akan jelas mengetahui bahwa apa yang dia katakan hanya sekedar pengakuan belaka. Tidak ada kualitasnya sama sekali dan tidak bisa dibandingkan dengan Al-Qur'anul Karim. Karena mereka tidak lebih hebat dalam masalah bahasa dari Abu Jahal, dari Abu Lahab, dari Al-Walid bin Al-Mughirah dan lain sebagainya. Kalau mereka saja tidak mampu, maka mereka bisa dipastikan tidak mampu juga. Selanjutnya poin berikutnya jamaah rahimanillah wa iyyakum. Tantangan ini berlaku dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Jadi tidak ada uh, waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun mereka bisa, kapanpun mereka mendapatkan ilham, silahkan mereka membuat yang seperti Al-Qur'an. Namun mereka lagi-lagi tidak bisa membuat yang seperti Al-Qur'an. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa seluruh ayat selain surat Al-Baqarah ayat 23 itu turun di Mekkah atau maaf turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka punya jangka waktu yang cukup lama untuk membuat dan melahirkan sebuah kitab atau sebuah surat yang seperti Al-Qur'anul Karim dan lagi-lagi mereka tidak tidak mampu. Dan faktor yang terakhir jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum kerasnya permusuhan mereka terhadap Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebencian yang sangat mendalam yang ada di dalam diri mereka terhadap dakwah Islam, terhadap risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap dakwah tauhid Hubungannya apa? Tantangan dari Allah ini adalah kesempatan emas untuk melampiaskan kebencian mereka terhadap Islam. Dan kalau mereka berhasil membuat satu surat pada waktu yang sama, berarti mereka bisa mengatakan apa yang ada dalam diri si Muhammad adalah buatan tangan dia sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bersama dalam ilmu kejiwaan Apabila seseorang membenci orang lain, maka kebencian dan permusuhannya akan lebih memotivasi dia untuk menjatuhkan lawannya. Untuk mengalahkan lawannya. Bahkan walaupun dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau sudah benci dengan orang lain sekali lagi, dia akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan dan menghancurkan orang tersebut. Dan itu yang ada di dalam diri mereka. Namun sekali lagi mereka tidak mampu menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah jemaah sekalian, jangankan menjawab, mereka sendiri mengakui keindahan Al-Qur'anul Karim. Mereka mengakui kehebatan Al-Qur'anul Karim. Dan sejarah mencatat hadis-hadis Nabi SAW mencatat hal ini. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Unis. Beliau adalah saudara Abu Dhar saudara Abu Abu Dhar simak apa yang dikatakan beliau dan beliau adalah da, dalam keadaan kafir beliau dalam keadaan kafir beliau mengatakan dan riwayat ini dilakukan Imam Muslim beliau mengatakan kepada Abu Dhar inna lihajatan bi Makkah fakfini fantalaqa Unais hatta ata Makkah Wahai Abu Dhar Aku memiliki urusan di kota Mekah Lalu setelah itu Unes berangkat ke Mekah Atau Unes meninggalkan Saudaranya tersebut dan berangkat ke Mekah Dan tiba di kota Mekah Farata alaiya Thumma ja'a faqultu ma sana'ta <clears throat> Abu Dhar mengatakan UNES itu pulang dalam keadaan terlambat. Jadi UNES ketika pulang ke rumahnya itu tidak on time. Tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelumnya. Farah alayya, thumma ja. Lalu UNES tiba di uh, eh, UNES pulang ke rumahnya atau ke uh, tempatnya. Fakultu masyarakat. Apa yang terjadi wa UNES? Apa yang kamu kerjakan di Mekah? Kok pulangnya terlambat kan begitu? Unes mengatakan laki itu rojulan bimak kata ala dinika yaz'um annallaha yursiluk atau annallaha arsalah aku menemui seseorang di kota Mekah yang beragama seperti agamamu di atas agamamu dan dia mengaku bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya sebagai seorang rasul yang dimaksud siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Dzar bertanya, "Fama yaqulun nas?" Kalau begitu, apa respon kaumnya? Apa yang dikatakan kaumnya ketika ada seseorang dikala, dari kalangan mereka yang mengaku utusan Allah Subhanahu wa taala? Yaqulun syairun kahinun sahir. Manusia mengatakan atau kaumnya mengatakan orang ini adalah penyair, orang ini dukun dan orang ini tukang sihir. Ini yang dikatakan oleh Unis. Jadi ketika uh, dia bertemu dengan Nabi SAW, dia pun juga memperhatikan respon dari kaum Nabi SAW pada saat itu di kota Mekah. Dan kesimpulan dia bahwa orang-orang kafir Quraisy itu mencap Nabi SAW sebagai penyair, dukun dan tukang sihir. Wa kana Unais ahada syu'ara. Dan Unais adalah salah seorang penyair pada saat itu. Pakar bahasa. Jadi Unais adalah seorang penyair. Dan orang apabila sudah menjadi syu'ara atau penyair dia tentu saja merupakan pakar dalam bahasa Arab. Unes mengatakan, "Laqad sami'tu qawlal kahana." Fama huwa biqawlihim Aku sudah pernah mendengar perkataan para dukun dan apa yang dikatakan orang ini, apa yang dikatakan si Muhammad itu tidak termasuk perkataan para dukun. Jadi perkataan orang ini bukan perkataan dukun. Aku sudah paham. Aku ahli bahasa dan aku tahu apa yang dikatakan para dukun. Dan sekali lagi apa yang dikatakan orang ini berbeda dengan apa yang dikatakan para dukun. Walakat wada'tu qawlahu ala akra ishir, fma yaltaimu ala lisani ahadin annahu syairun. Dan aku telah mencocokkan perkataan orang ini dengan bentuk-bentuk syair yang ada di dalam dunia Arab atau dalam bahasa Arab. Dan ternyata perkataan orang ini berbeda dengan syair-syair orang Arab. Dan bahkan UNES mengatakan dan tidak ada satupun orang yang bisa mengatakan bahwa yang dia katakan tersebut adalah syair. Jadi kalau orang itu jujur dan orang itu paham bahasa Arab dan berbicara apa adanya, maka dia tidak bisa mengatakan atau dia tidak mungkin mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah syair lalu dia tutup persaksiannya dengan perkataan wallahi innahu lasadiqun wa innahum lakadzibun ini orang kafir jamaah sekalian dia mengatakan demi Allah orang ini benar dan kaumnya yang berdusta ini adalah pengakuan jujur orang kafir pada saat itu ketika mendengar Al-Qur'anul Karim. Mereka mengakui ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang menarik lagi, apa yang dikatakan Unif? Wallahi demi Allah. Dan dia kafir atau muslim? Kafir. Ini salah satu sedikit dari bukti-bukti yang ada bahwa orang-orang kafir pada saat Rasulullah SAW diutus oleh Allah itu mengenal Allah sebagai pencipta mereka. Salah satu buktinya ini apa yang dikatakan oleh Unes? Wallahi demi Allah yang dikatakan oleh orang tersebut benar dan yang dikatakan oleh kaumnya adalah sebuah kedustaan dan ini tidak heran jemaah sekalian Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 87 apa wala in sa'altahum man khalaqahum Allah. ya Muhammad la in sa'altahum jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka Layaqulunallah Mereka pasti dengan tegas mengatakan Yang menciptakan kami adalah Allah Oleh karena itu tugas Nabi SAW bukan untuk menetapkan Bahwa Allah lah pencipta kita Namun tugas Nabi Allah Tugas Nabi SAW adalah menegaskan bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dan di, disembah. Dan ini sudah dijelaskan oleh ustaz-ustaz kita yang lain uh, hafizahumullah di kajian-kajian yang lain dan bukan ini titik berat kita. Namun saya ingin menjelaskan satu uh, faedah kecil saja dalam masalah ini. Jadi ini sekali lagi yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy, ahli bahasa pada saat itu kalau jujur mengakui bahwa Rasulullah SAW itu tidak membuat Al-Qur'anul Karim. Yang beliau katakan hanyalah firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain Marilah kita simak apa yang dikatakan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Beliau ini pamannya siapa jemaah sekalian? Al-Walid bin Al-Mughirah. Pamannya siapa? Hah? Paman antum? Bukan ya? Bukan, iya. Oh, itu paman saya Pak Ustaz, mungkin persamaan saja itu pamannya Abu Jahal pamannya Abu Jahal beliau pernah terlibat diskusi dengan Abu Jahal dan diskusi ini dilakukan oleh Imam Hakim dan Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi ceritanya begini Annal Walid bin Al-Mughirah jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqara alaihi al-Quran Walid bin Mughirah itu pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah membacakan satu ayat Al-Qur'anul Karim kepada dia dalam riwayat yang lain ayat yang dibaca adalah surat An-Nahl ayat 90 yang sering kita dengar Allah berfirman innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun dan sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk berlaku adil, untuk bersikap adil, berbuat ihsan, berbuat baik. Wa ita'idzil qurba. Dan menyambung tali silaturahmi kepada kerabat dekat dan Allah melarang kalian dari perbuatan keji dan mungkar dan al-bagyu wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi melarang kalian dari perbuatan keji dan mungkar dan al-bagyi al-bagyi itu bisa kezaliman bisa hasad dan lain sebagainya ya'idzukum Allah menasihati kalian la'allakum tadhakkarun. Semoga kalian bisa mengambil bisa mengingat dan mengambil pelajaran dari nasihat ini ketika Al-Walid bin Al-Mughirah mendengar ayat ini dan Walid bin Al-Mughirah adalah orang yang sangat paham dengan bahasa Arab jadi ketika mendengar ayat ini beliau sangat tersentuh dengan keindahan bahasanya dengan ketinggian bahasa yang digunakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran فَكَأَنَّهُ رَقَّلَهُ beliau sangat tersentuh dengan dengan ayat ini beda dengan kita karena memang kita nggak paham bahasa Arab Mau dibacakan 100 kali ayat ini juga biasa saja. Karena memang kita tidak paham bahasa Arab. Ini orang komat kamit apa sih kan gitu. Namun kalau Al-Walid bin Mugara dia sangat paham dengan bahasa Arab. Ketika mendengar ayat ini sangat tersentuh hati dia. Dan tersentuhnya hati Al-Walid bin Mugara dengan ayat ini dengan Al-Qur'an. Ini diketahui oleh Abu Jahal. Bahkan dalam riwayat yang lain, berita ini sudah bocor ke beberapa orang dari kufar Quraisy. Dan mereka akan bertindak. Karena Al-Walid al mugira adalah orang terpandang pada saat itu. Kalau dia masuk Islam, maka dunia kekufuran pada saat itu akan geger. Gitu kan Akhirnya bisa bisa membuat orang lain itu masuk juga ke dalam agama Islam. Sebagaimana misalnya apabila tokoh-tokoh pada saat ini dapat hidayah maka e, bawahannya pun juga akan berpotensi mendapatkan hidayah atau mengikuti tokoh atau atasannya. Lalu kata Abu Jahal, ya sudah biar saya yang berbicara dengan paman saya. Fabbala dzalika Abu Jahal fakala. Akhirnya Abu Jahal dan Abu Jahal mendapat berita ini dan mendatangi pamannya Al-Walid bin al Mugirah. Lalu Abu Jahal mengatakan, "Ya Amin, Inna qaumaka yarawna an yajma'u laka malan. Wahai pamanku, sesungguhnya kaum engkau, kaummu ingin mengumpulkan harta untuk kamu. Jadi ingin menggalang dana untuk kamu. Walid bin Mughirah bingung. Lima. Untuk apa sih? Kenapa sampai mereka ingin mengumpulkan dana untuk saya? Karena Walid bin Mughirah adalah salah seorang atau salah salah seorang dari orang-orang yang paling kaya pada saat itu. Jadi termasuk orang-orang yang paling kaya. Makanya dia bingung kok justru saya yang diberikan infak sedekah sama sama eh, orang-orang uh, kafir Quraisy yang lain. Lima, untuk apa? Liyutukah mereka ingin memberikan kamu hadiah. Mereka ingin memberikan kamu harta tersebut. Lalu apa dikatakan oleh uh, Abu Jahal, fa innaka ataita Muhammad. Karena engkau telah mendatangi Muhammad. Dan engkau terpengaruh maksudnya demikian. Artinya orang-orang kafir Quraisy ingin nyogok Al-Walid bin Mughirah agar dia tutup mulut, agar dia tidak berkomentar atau mengatakan komentar yang positif, yang bagus-bagus terhadap ayat-ayat yang yang dia dengar agar dia tidak memuji Al-Qur'anul Karim. Sehingga kalau dia mengatakan demikian dikhawatirkan orang-orang kafir Quraisy yang lain tertarik untuk mempelajari Al-Qur'an atau setidaknya meninggalkan Al-Qur'an dan bisa jadi mereka masuk ke dalam agama Islam. Ini yang mereka khawatirkan. Jadi tujuan Abu Jahal ingin menyogok Al-Walid bin mughirah Lalu Al-Walid bin Mughirah mengatakan, "Alimat Quraisy anni min aktsarihim mala." <clears throat> Wahai keponakanku, orang Quraisy sudah tahu, sudah paham bahwa aku termasuk orang yang paling kaya di antara mereka. Jadi dia tidak mau dikasih sumbangan itu. Faqala lalu Abu Jahal berkata, "Faqul fihi qaulan yablughu qaumaka innaka munkirun lahu au innaka karihun lahu. Kalau begitu Hai pamanku, kalau kamu tidak mau menerima sogokan ini, kalau begitu katakan saja sebuah komentar tentang Al-Qur'anul Karim yang perkataan ini disebarkan secara luar sehingga bisa terdengar oleh orang-orang kafir Quraisy yang lain yang menyatakan bahwa engkau mengingkari Al-Qur'anul Karim. Engkau mengingkari bahwa Al-Qur'anul Karim bukan firman Allah. Engkau mengingkari kebenaran dari Al-Qur'an dan mengatakan bahwa Al-Qur'anul Karim hanya buatan si Muhammad. Au innaka karihun lahu atau engkau mengatakan bahwa engkau membenci Al-Qur'anul Karim. Jadi tolong katakan seperti ini. Lalu apa jawaban uh, Al-Walid? Wamada akul, wamada akul, apa yang harus aku katakan jadi apa yang harus aku katakan Wamada akul, wama wa ma min rojulin a'lam bil ashari minni walla bi rojazin, walla bi qasidatin minni walla bi ashari jin apa yang harus aku katakan Sedangkan aku adalah atau sedangkan tidak ada satupun atau tidak ada seorang pun dari orang-orang kafir Quraisy yang lebih mengetahui, lebih memahami syair-syair Arab dibanding diriku. Jadi Walid ini mengatakan aku adalah orang yang paling paham terhadap syair-syair Arab. Tidak ada satupun orang kufar Quraisy atau orang Arab pada saat itu yang lebih menguasai, yang lebih mengetahui, yang lebih memahami untayan-untayan syair syair Arab kecuali diriku atau melebihi diriku. Wala bi asy'aril jin dan tidak ada satupun yang lebih memahami syair-syair bangsa jin kecuali diriku. Bayangkan ilmunya sampai mengetahui syair-syair bangsa jin. Anda juga nggak tahu bagaimana caranya. Tapi yang jelas dia mengatakan demikian. Pokoknya dia ingin mengatakan dia sangat menguasai syair-syair bahasa Arab. Sampai bangsa jin pun yang orang Arab dia tahu syair-syairnya. Fawallahi demi Allah. Coba bayangkan ya mas sekalian Sekali lagi Al-Walid bin Mughirah yang kafir ini mengatakan apa? Demi Allah. Ini menunjukkan sekali lagi mereka sangat meyakini bahwa Allah adalah pencipta mereka. Yang jadi masalah mereka tidak mau hanya beribadah kepada Allah saja. Demi Allah. Ma yushbihul ladzi yaqulu syai'an min hadza. Yang dikatakan si Muhammad tidak bisa dibandingkan dengan seluruh syair-syair bahasa Arab yang ada. Jadi yang dikatakan oleh si Muhammad itu lebih hebat, lebih tinggi nilai bahasanya dibanding syair-syair yang ada pada saat ini. Wa dan demi Allah sekali lagi Walid bersumpah dengan nama Allah wa inna liqaulihi alladhi yaqul la halawatan wa anna alaihi la talawatan wa annahu la muthmirun a'lahu mugdiqun asfalahu wa annahu la ya'lu wa ma yu'la wa la yahtim ma tahtah dan demi Allah kata kata Walid perkataan si Muad ini itu sangat-sangat manis jadi bahasanya itu sangat indah sangat-sangat manis dan sangat-sangat indah. Sangat-sangat baik. Wa annahu mirun a'la mugdiqun asfala. Dan apa yang dikatakan si Muhammad bukan hanya retorika belaka. Bukan hanya bahasa yang kosong belaka, namun mengandung makna yang sangat dalam dan memiliki efek yang sangat kuat bagi yang mendengarkannya. Jadi bukan hanya permainan kata-kata saja, seperti sebagian syair-syair Arab Sebagian syair-syair Arab bahasanya indah, namun kosong dari makna. Mereka diantaranya suka bersyair untuk menjelaskan seluk-beluk bentuk tubuh wanita. Walaupun bahasanya indah, namun kosong dari makna. Berbeda dengan Al-Qur'an. Bahasanya tinggi dan memiliki atau mengandung makna yang sangat dalam. Wa annahu la ya'lu wa mayu'la dan bahasa Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab yang paling tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Qur'anul Karim. Wa annahu la la yahtim ma tahta. Dan Al-Qur'anul Karim atau ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu saling mengokohkan satu dengan yang lainnya dan tidak bisa di, dihancurkan. Ini yang dikatakan oleh Walid bin Mughirah, orang kafir. Pakarnya bahasa Arab ketika saat itu mengakui bagaimana keindahan dan berbobotnya Al-Qur'anul Karim Bahkan dia mengatakan tidak ada yang bisa menyaingi Al-Quranul Karim. Ketika mendengar perkataan itu, Abu Jahal langsung berkomentar, La yarda anka kaumuka. Ya kalau antum komentarnya begini, maka kaum antum itu tidak akan ada yang ridho. Artinya anda atau engkau wahai pamanku akan berhadapan dengan kaum engkau. Mereka tidak akan ridho dan mereka tidak akan terima apabila komentar kamu seperti seperti ini akan ada masalah besar nanti. Hatta takulu fi sampai kamu berkomentar yang negatif terhadap Al-Qur'anul Karim, sampai kamu mencela Al-Qur'anul Karim. Kalau komentarnya seperti ini, maka akan jadi masalah dan kaum kamu tidak akan ridho dengan hal ini dan akan membuat perhitungan dengan dengan kamu. Ketika diancam seperti ini, Al-Walid mikir-mikir lagi. Iya benar juga ya. Akhirnya Walid mengatakan, "Fada'ni hatta ufakira." Ya sudah kalau begitu tolong tinggalkan aku sendiri dan aku mau berpikir apa kata-kata yang tepat untuk aku katakan tentang Al-Qur'an. Karena kalau aku terus terang, maka aku akan berhadapan dengan dengan kaumku dan mereka tidak akan terindo. Falamma fakkara qal ketika dia sudah berpikir sendirian, dia pun berkata, "Hadza sihrun ya an ghairi." Bahwa Al-Qur'anul Karim adalah sihir yang diambil dari oleh Muhammad dari orang orang lain. Ketika Al-Walid bin Mughirah mengatakan hal ini berdusta dan menutupi kebenaran, turunlah ayat Al-Qur'an dalam surat al Mudathir ayat 11, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Allah turunkan ayat Al-Qur'an, Allah katakan tinggalkanlah aku dengan makhluk yang aku ciptakan pada saat dia seorang diri pada saat itu. Ketika dia seorang diri di rahim perut ibunya. Artinya Allah mengatakan biarlah aku yang akan mengadab si Walid bin Mugira, karena dia mengingkari kebenaran. Dia mengakui kebenaran dan sudah mengatakannya kepada Abu Jahal, namun dia tutupi karena tidak mau berurusan dengan kaumnya, karena tidak mau harga dirinya hancur di hadapan kaumnya. Oleh karena itu turunlah ayat Al-Qur'an, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Tinggalkan aku kata Allah dengan dia berdua saja aku akan azab dia dengan azab yang sangat-sangat pedih inilah yang menunjukkan jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum bagaimana pengakuan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu orang-orang yang membenci Al-Qur'an orang-orang yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang luar biasa namun mereka tidak bisa membohongi diri mereka sendiri dan mereka mengatakan dengan terus terang sesama mereka bahwa Al-Qur'anul Karim itu tidak bisa ditandingi dengan perkataan manusia siapapun orangnya. Iya. Sudah azan atau belum? Belum ya? Belum azan ya? Iya. Gimana? Sudah azan. Iya. Sampai di sini. Ya mungkin karena sudah azan mungkin sampai di sini saja kajian yang bisa kita uh, sampaikan. Uh, mohon maaf apabila ada kekurangan karena waktunya cukup singkat dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang hal ini di pertemuan yang uh, akan datang insya Allah Taala. Dan apabila ada kesalahan dari cara penyampaian maupun materi yang bisa sampaikan, maka buanglah apa yang saya uh, katakan yang salah tersebut dan ambillah dalil yang uh, sahihah. Mungkin kalau ada satu dua pertanyaan kita bisa jawab setelah uh, eh, azan uh, eh, isya dikumandangkan. Aku qouli hadza wa astaghfiruli wa lakum. Demikian saudaraku seiman kajian dari pembahasan kitab Misbahul Munir fitah tahdhibi tafsir Ibnu Katsir bersama Ustaz Muhammad Nuzul LC Hafirullah dari Masjid Al-Barkah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi dari khotbah Islam untuk selanjutnya tiba waktu bagi kita untuk mengumandangkan azan salat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Islam untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar Allah.